Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah tusaniyatu wasalasun salasun maqalah kang kaping loro lan kaping 30. Iku ngene. Wala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu ida kana yaumul kiamat yudau lisan. Ida kana nalikane wis terjadi aja tegese tumeka apa yaumul di dina kiamat. Yudau mongko den takno al mizan mizan, lan ditakno dipasang. Mizan timbangan ngamal dipasang. Fayuta mongko den tekakno sapa bi ahli di melawan wong sing nglakoni sholat. Fayuwafo nama kau dan tuhoni sop ahli sholat Ujuruhum ing ganjaran-ganjarane ahli sholat Ayo tona tiksetin paringi sop ahli sholat Ujuruhum ing ganjarane ahli sholat Kami latana oleh sempurna Bilmizani kelawan timbangan Jadi sholat apa saja yang pernah dengan lakukan Pasti orang hitungannya Sumai tama kono li tenda kakno po bi ahli somi klamon sing ahli poso wa fi nusasin an siji nuskah bi ahli haji klamon sing ahli haji. Mungko naskah itu salah, mungko kira kelar kaji kan. Bayi wakona kena. Ya mungko naskah bi ahli haji itu. Mungko kelar apa? Poso. Bayi wakona mungko dan tuhoni sopo ahli somi, ujuruh ing ahli somi bi mizani pelantimbangan. Pokoknya kabeh ngamal ape sing sifatnya ngamal iku timbrangane penuh. Saiki ana ngamal apik sing sifatnya orang ngamal tapi kesabaran. Suma kita mengkono bidan tekano sapa api adil kala iklan wong sing ahli kala. Sing anane mojo botok. Jadi urip bu melarat bojo ora percaya anak ra seneng bojo gak seneng tombo, gak seneng. Terus wae lara kabeh. Rezeki ora Nah, senang malaikat Israel eh, ora senang. Kan, <laughs> wis ngono di baro urip, ora kan, seloro koyo ngono jadi di baro urip. Dadi malaikat langit ora tertarik nang jupuk. Bumi ora gelem lepas jadi loro-loro. Iku sebenarnya wala ini sarulan orang cek gelar baru betul ngake apa jiwa nopo buku. Ini salah ora tulis, apa ora tulis. Terus urip ku ora pantes. Jadi <laughs> malaikat sing nulis ku ora mentolo. Dadi akhire kuwabe ku ngamale ora ditulis. Akhire fayu fauna. Eh jari datul hisab itu buku dokumen hisab. Ora dicatet kabeh. Deremenge ra dicatet, kukur-kukure ra dicatet, wae kesalahan itu. Kaya fa nama kaden ini sebuah ahli bala ukiru min ganjar ahli bala diwiri kisapin kan tambo hitungan. Eh ada dene kehilangan masuren dan jenis itu. Jadi pada akhirnya paling enak itu wong sing dunya ora untuk bagian itu ben bebas. Mau tengok larat wong tua orang percaya anak rasa seneng bojo seneng monggo gak seneng. Sing ora krono salam. Nah, selama ini kan rasa seneng wong berkesalam. Nah, iku ora ora ganjaran. Kata tamana sing arep sopo ahli ahlul di sopo wong sing sehat arep-arep laukan biman Di Diparil ono sopo ahli sihat biman silati ono ing sini ahli bela. Kalau mengkotelo masteria dan masteria, maksudnya sampai ketika nanti hisap selesai, orang-orang yang di dunia selamat itu arab-arab andika ngalami koyok wong sing ning ora selamat maksudnya ahlul dalam moko saking mingkas roti sawabilah saking agi ganjaran Allah taala alih ning atase ahli dalam wal maqalatu salisa wa salasun Terus intinya acara Islam niku ngamal ora prestasi to. Selama ini kan wong salah paham nang kono ngamal sedekah, salat, bangun masjid, bangun kafe bangun macam-macam. Di antara ngamal terbesar adalah ridho ke kodok dari mau misalnya bucu yuk Oke anak rangga koni nabi wong tuani, tonggo yura bangga, Indonesia yura bangga. Pokoknya lorok kabeh, wah lorok kabeh. Itu sebenarnya nak mati dalam keadaan ngono langsung suara. Syaratnya ridho ya. itu yura yuk mari, yura yuk. Santai sini mati no. Gak ceritanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam budi kan? Ayo, ayo. Nabi budi kan terus nawa. Kamu kayak jadi nabi sholat tuh? Oh. Ketuk-ketuk di jubuk, bar sholat jadi apa? Dibalik no suara wa nanti. kan juga. Kalau nanti sidang bodoh kan, itu kiri ini kan kan komentar cerita-cerita Israelia. Nanti jadinya terlalu cerita Israelia. Nabi Ayub itu bukan. Itu cari nanti mampu, nanti nabi Mampu itu diusir. Mereka ngabun kamu di desa. Nanti nih kalau saya ini ngalas. Kalau saya dibuat yang cici kan. Tapi malah rusak pariwisata. Terus ngono dibuat yang kono terus melarat, terus melarat mampu. Jadi cerita kita kita tuh, dibukur pakai tangan ramampu nganti dibukur nganggo kreweng dari dia gede sini Padahal nih Arab ora ono kreweng terus kita bodoh. Wong kreweng gua kau kenteng, wong Arab ku ora duwe. Kenteng. Tapi gede cowok nanti cerita dibukur bener. Kreweng. Kreweng mesti bodoh nih. Kreweng gua rano pecano. Kreweng. Kenteng. Jadi mesti bodoh gitu. Singkat cerita, sangking ini terus. Dia ini tahu suga yang walulah tahun. Lo si akal suga yang walulah las tahun. Ini bujulnya ketika ngeluh. Dia ngomongnya ini, gue sih pirang tahun, walulah las tahun. Ya aku loro lagi rombau Nah es ngelangkai walulah tahun, tak lagi dulu. Jadi cerita itu tapi gak percaya. Kalau ya di kitab, tapi orang ngantuk. Buka-buka ya bener. Singkat cerita, wong lanang lu kerel lah sabar Sabarlah, iku nak cemburu iku Jadi wong lanang lu ya aneh. Dicoba melarat ono kuat, tapi dibujuk elek ora kuat. Iku wong lanang. Ayu ayune wedok bojone Nabi aja, wong cek putune Nabi Yusuf bojone. Ayo suatu saat balik ku gundul. Gundul ora diram. Mergo saking marate ora ono sing dipangan iku ono putri raja ora butuh brodoli. Kok singkat cerita Akhirnya putri raja itu gelem rambut palsu tapi sing wae cah wedok bojone Nabi sinten? Akhirnya. Akhirnya di dua akhir perkara adol rambut. karena kan ana ngadol rambut ya coba protes bojone Nabi aja pun tau adol. Jadi pengiran dunia. Nabi aja mantap. Jadi melarat itu betah, tapi di butuh gudul kurang betah. Orang aku ya, melarat di butuh gudul kayak Dilarang tawar diwujud mundur Dungo kira kira miskin. Dungo orang di animasi ada dulu antara kamu. Mereka diuji marat, buat diuji bujuk mundur itu apa? Karena kan di pegatan perkara bujuk elek itu sah perkara <laughs> diuji di bujuk elek apa? Padahal ku wayu mau karek ngenteni itu kulit rambut, padahal mek mau asli. Itu kan luwih ra iso ditoleransi. Mau gue cinta itu kulit rambut rai so ya lah, Tapi kena pegatan dia dolim oke Oke, pindah ya apa aja, jadi dia mau jadi apa. Terus nomor loro, jalur. nanti kan ulama-ulama pada akhirnya Nabi Ayub itu orang kuat. Perkara ini akhirnya ngembarno itu boleh apa Jadi ulama oleh analisis coba nih iku wong uang soleh ya iso nampa. Eh nih ngembarno bojo boleh nafkah kok wong baru kai baru kai barokai nih akhirnya boleh apa nafkah lewat adul rambut mam. Nabi Ayub gak buat akhirnya itu. itu mau dengan Nabi yang disebut ini. Intinya itu itu jadi pelajaran bagi kita. Coba terberat itu adalah uang nanti bojo nganti ngewangi boleh nafkah. Nafkah nafkah pokok maksudnya yang primer. Kecuali boleh saya sekunder, rebut warisan, barang itu kan <laughs> Iku orang lanang kurang ajar, barang itu mertuanya ada warisan, tujuannya diprovokasi, mana orang mulai. Ya sih, gua agak kesunatan. Sunat <laughs> itu biasa wae. Jadi biasa yang pera nabi biru ya pantas wae, tapi nah, ora usah disesali teman-teman. <laughs> Jadi gue cerita, jadi wong ben iso tapi cerita itu ditentang oleh ulama ahli sunnah yang formal. Jadi di sini ya ono ulama ahli sunnah yang formal benar. Non formal itu ya ulama kadang yang dukun, kadang yang macam-macam lah, kadang yang politik. Wae dukun yang objek dukun, wae politik yang objek polisi itu rada formal. Nah, lagi seneng sito ya dipuji-puji, nah lagi gedeng ya dicaci maki, ya objek. Nah ulama formal gak ngono, para pangeran, para urusan Itu menentang. Sehingga Said Marzuki dalam Aqidatul Awam antipati mbek itu sampai beliau ngendikan baca izul fi haqqihim min marodi bi ghairi haqqin wa min arodi bi ghairi bi ghairi naqsin ka Nabi yo oleh loro, tapi bi ghairi naqsin ora nabi ora loro sing nganti merusak derajat. Ka marodi kaya loro sing ringan. Ringane kadang watuk Ya saya seringan cara gudikan ya pentil sito, pokoknya itu karena cara logika gak masuk akal. Di mana-mana Nabi itu obat bagi kaumnya. anak Nabi ini dewi loro terus iya, Nabi kok gudikan Nabi kok presa, itu rawol oleh cara saya merujuk Syaratnya Nabi itu harus nasab terbaik, kesehatan terbaik, semuanya harus terbaik. Orang oleh enggak, karena Nabi itu mesti jadi tumpuan kaumnya. kaum loro jadi suwo Nabi, anak Nabi ini dewi loro terus terus ayat disebut biwiri nafsin kakofi fil marodi loro sing orang ngurangi nopo derajat kakofi fil marodi koyok loro sing ri tapi cerita ini kadung melegenda karena tadi banyak ahli sunnah sing gak formal sing objek mau akhirnya cerita itu lebih populer jadi akidah ahli sunnah sing resmi kalah habis sing gak resmi akhirnya balik-balik rezekinya ya adol jadi sama <laughs> sing kreleng tapi kan ya rasanya tidak masuk akal di jalur terus boleh kerewen nanti. Wong kerewen syaratnya ono kenteng omah Arab iku ora ono. Langsung. Sesuai kentek cerita, itu, nanti kentek Nobel semacam zaman itu malah ono balsam, ya. nak bodoni itu nggak ada kejahatan yang sempurna, jadi akhirnya kesoronan, nggak bener juga sorong. Nah, kalau yakin, yang yakin, ya jadi dia cerita itu memang salah, itu berlebihan. Ya memang dia dibenci, tapi tidak akan sampai se ekstrim itu. Hmm. Jelas itu inaksin, kafofi kemana kemana terus ahli sunnah Indonesia ini wajib no kitab akidatul Maka di antara aturan wa wajah izin di hakihim min arodi fi ghairi nafsin fikir mau. Jadi kafe nabi itu ya duwe sisi-sisi kemanusiaan koyo koyo. Tapi ya bisa suwe-suwe, jadi ngambil jadi kembangi keturun dorong Jawa yang iseng ning kene ora oleh. Umpama kepeksa lara iki kasofi kilo gitu. maruti kaya lara sing apa. Jadi problemnya cerita yang keliru tadi itu lebih lebih melegenda lebih populer. Lalu kalau pas zaman makalah itu ya seneng tangki gitu. Nah, ini gak seru, angel, bismillah, tahun angel. <laughs> Seneng sing seru ya, no? Sedole iku luwe. Nilai ya, kurang lebih gampang cara politik itu. Oh terus nak cerita nih kayak gitu, sokon Mas pokoknya ngetek no dokter, dokter sopo masih kurang no. Dokter kita baca, oh larang nabi aja ngetek ngetek no. Dokter di era sakit, dari dokter. Misalnya alumni UGM, orang UGM, alumni UNER, orang dokter. Sari ngentek lo dukun, nabi itu ngaram no. Wah dukun. Ngentek no kereweng, lo kereweng rawan no kok entek. Jadi cerita nak bodoh itu ya. Tapi sebenarnya kalau kiri sini ngomong gimana ngomong, pengiran suka wae. Paling sebenarnya ketemu Nabi Ayub itu wam. Wah semane wong gak ada di gudik. Saya ketemu akhirat. Ya. Wah, oke, sederhana budi kerja di luar. Bukan sih tahapan ini urusan dari segi serapopo rapopo. Nabi gak kita rezeki mesti pengapesan. Namun tenan ini kaitannya baru Saya jelas cerita itu hoax, no? jelas duko. Ulama-ulama ahli sunnah duko. Saya tuh sinau kita Ali sunnah resmi itu banyak. ulul Barohin, Jawar, Tauhid. Wah itu marah besar tuh kalau sudah Wah jadi kisah batilatun bi Ismail ulama cerita itu batal bi Ismail karena tadi, jadi orang Israel itu orang pinter-pinter. orang Pinter-pinter, orang Israel itu ya seneng nabi tapi ya gede. Senengnya mergo nabi wong pilihan, gedenya itu mergo kelompok. Jadi orang Israel mulai bisa sepinter. Akhirnya gak cerita-cerita buatan. Cara Indonesia kok Joko bodoh. Bapak menurut santri ku ya budi kan. Sopo-sopo pirafiku. Itu kan cerita-cerita Joko bodoh. Tapi terus menjustifikasi kiai biasanya bahagia terus kelari mangan ini orang mana dipan menurut kan cerita Israel ya terus jadi itu cerita sih kayak wong pinter yang mendiskredit lha iku wong Israel sehingga ketika Nabi Sugeng cerita-cerita seperti itu nanti ketika Nabi itu satu sotiku malah itu bagi batiku ya jomliyo ya jomuni orang sembuh pangeran karena nah nak mbok gorohno ya, kadang bener mbok bener kadang jadi mulai dulu cerita tabok itu ya sudah ada, khususnya yang corona. Dasing paling gombang di situ ya ono. Cerita Israel itu ono sing ini yang kurang ajar tentang Israel. Ono makhluk itu Ud, Ud bin Anak. Ya Ain wawu Jim bin Anak. Ud bin Anak ibu sepi sekini. wong. Saking seperti ini itu segoro paling dalam. Iku mau satu nite sama mata kaki. Terus dia nak lesu, iku jumbo iwak. Mesti ini hiu, rateri gak mungkin. Ini paling gak yo iwak paus. Iku dicekel terus dibakar yang seringnya. Iku yo begini dok. terus diure sepiro. Barang kok mateng ya dipangan. Oke. Gua bar mangan kan dekne apa? Ngelak, apa jenenge? Ngelak. Iku ya terus ngombe mendung. Jadi penak deh nuri PU. Ya, jadi orang makhluk jenenge itu out bin Lalu, Jadi iku ya cerita Israel ya. Mereka, iku diceritakan dari kaum Nabi Nuh. Sing Nabi Nuh ora iso ngalahno ya mung sawung iku out bin an. cerita agak masuk akal, agak masuk akal ini. Pertanyaannya adalah dia bangsa manusia apa enggak? Dijawab itu bangsa manusia. Kita bodoh ini mereka Nabi Adam tinggi ini mau 60 kilo. Kila malah mau telung puluh kilo. Itu nggak telung puluh kilo anggap aja mau 15 meter. Jadi tinggi tertinggi manusia itu sekitar 15 meter. Terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Adam sausi Adam itu lam yajal yang kus yang kus terus tanya menurut jadi Nabi Adam 15 meter anak putune Dulu terus jadi kue barangnya sak meter sepuluh walang pulau nah, macam sak meter pulau artinya apa kalau Udin anak itu periode Nabi Nuh harusnya itu 15 meter saja tidak mungkin apalagi sampai nyentuh nyentuh apa langit ya terus nyekel hiu dibakar nih matahari ya kayak ngetek lo hiu pak kau tak ini? begini Ibu itu lihat tuh cerita tujuannya satu Semakin umat Islam percaya cerita itu, maka umat Islam akan berkhayal. Nak berkhayal jadi bodoh. Nak bodoh kalah nih sama. Itu yang jauh kayak gitu, kadang gak mikir. Lucu nih sebagian wong itu tambah khayal, tambah laris. jadi nah, iya dunia, ada dunia itu akhirat sebenarnya gue nong pengiran suka. Nah gue lagi gendut. Makanya kan terus ada kontrol, ada kontrol terhadap cerita-cerita seperti ini disebut jenis ilmu syarfi wa ilmu yang untuk meluruskan ilmu. Jadi ilmu untuk meluruskan Misalnya kak cerita gini, itu si bodoh nih. Sopo wong iso maca la ilaha illallah sekian ribu, maka bahannya sekian-sekian. Nah, baiknya kalimat itu mujmal ya. Memang kalimat itu luar biasa. Jadi kalau menyebut angka ribuan-ribuan itu pasti bohong. Karena ciri khas Rasulullah adalah yuridu wa bikumul yusra. Nabi sering ya yasiru wala jadi bangsa majibno jumlah ribuan muhal. Karena Nabi masyur membawa agama ini mudah. Jadi ada bangsa majibno ribuan itu mesti bodoh modus. <laughs> tapi kalau kebaikan dari lelah musma'alah, tapi kalau jumlahnya segitu, itu enggak benar. Karena ulama-ulama tahu trennya Nabi ngijajahi putri kesayangannya mau tuh sanawon mau telu telu. Alhamdulillah dong. Telu telu. Kalau ijazah puluhan ribu. Lo kalau itu baik ya kita sepakat baik ya. Tapi nak dia esnat lo dari Dewi kajeng Nabi. Oh, itu kan nggak benar. Itu. Jadi makanya terus itu ada kontrol. Nah, itu namanya ilmu jadilah tadi. Jadi ada kebaikan yang kita sepakati. Misalnya lapatkan dari dewi itu baik jadi kalau jumlahnya gembab di sini mulai mulai apa? Salah. Termasuk yang dikritik ulama adalah atakosomadia, orang yang kalau mati dibacakan kulu sekian, maka terbebas dari neraka. Itu semua ulama mengatakan nggak apa-apa kamu lakukan, tapi ke jumri jauh dari nabi. Karena kalau ini nabi itu terlalu sakral, apa? Jaga ini nak ibu salah, itu kan nabi gak melok, gak melok. Ya sudah gitu sing ape nglakoni di monggo tapi gak saya yakin udah ini. Jadi nabi itu kan ada aturannya di bab hadis. Jadi sering ada kebaikan justru oleh di atas nama no kanjeng. Karena ada kebaikan yang jumlahnya itu sampai memberatkan umat. Eh tak diterima training awas kayak, gue umur rontok untuk fanatik keliru, fanatik ke fanatik. Misalnya begini, saya itu pernah diundang satu orang, juga Gus mungkin dari atakoh dia bapak kulo. Nah tapi kau begini, oh nggak lagi. Tidak. Tidak. Kau juga nak mati tak tidak? <laughs> Yo ya, tak ada aku pisang. Lumayan. Kalian tak cuma rupiah. Gue mau ngatur pengiran di sini Apa jenis gini? Tidak. Tidak. Ono kuburan ya? itu dilakukan boleh. Dewi Said Muhammad dan kitabnya itu dilakukan boleh. Imam Malik ketika ditanya mengatakan dilakukan boleh. Tapi Imam Malik juga ketika itu dikatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga. Kejo nabi kebaikan dan kebaikan. Mereka nak muniko nabi itu terlalu sakat. Satu. Terus kalau terlalu dari nabi ora akan benyang misalnya umumnya kita mau jadi biro. Satu lagi. Kita satu sewu. Nanti satu sewu, nak orang satu sewu tenang, nanti khianat tega kajian Tapi nanti mau dari Mustafa kan enteng, ah nggak ada Mustafa kan. Terus ketiga yang hadir itu kan mau bling bling Sing tenanan kan kiai ini tak sing cici untuk sanggup ya dihormati macam-macam lah. jadi tenanan itu harus sebabe aja Nomor loro kiai itu ya baca ya wong ape biasanya kongkong wong ya tenanan. Tapi dia tenanan sungkut kan baca dihormati, diperlakukan khusus. Lah sing guri-guri digegem. no, digegem. Ayo sing guri-guri sitok-sitok kok gegeman ayo jawab. saya ora sanak ra kadeng. mau apa? Mosok satu sewu ngerti-ngerti pun pun. Sing bodoh iki. Ya, ngerti takok impun jawab wis guri-guri. Pun. Aku yang tahu teko. Oh, tidak, mesti harus yang bodoh dia. Aku yo takokku yo ora goblok. Aku ning kono termasuk ketop tak. Mun do maca tok sampun, tapi aja mun yo 100.000 lho. <laughs> Nggih Gus, mboten nak niku mboten. Ya mergo yo digegemi. Malah sing tak takok ibarat acara. Ki mau maca bentuk. Kok intel lu Gus kurang penggawean. Ku sik uripe ku oh, ora bener. Komentare aja. Ini saya buktikan bahwa teorinya ahli hadis benar. Cara Sayyid Muhammad dan beberapa ulama, sama cek di kitab At, e, kalau di Arab ini Atakoh Somatia. Jadi kalau e, nama di kitab itu buatan niku nggih nama jenis dan tidak gue nama Atakoh Somatia. Jadi bahasa resminya dulu ini Atakoh Somatia. Atakoh maknanya kemerdekaan Somatia karena melibatkan surat bulu dengan ada kata allah Somatia. Itu begini cara analisis ahli hadis. Kalau itu di atas namakan Nabi itu hoax. Tapi kalau ada orang mencari syafaat lewat Quran karena kulhu itu adalah Quran maka sah. Dan jumlah itu adalah kreasinya para mursid, para ulama, para kiai. Itu buat ya benar orang buat Nah, kenapa demikian? Satu, sanat hadis itu masalah, tiga itu masalah. Kedua, logikanya di Ini rumah nonton, awas kena salah. betul ini perlu khutbah anti fitnah, aku udah anti fitnah, anti bodoh ini, anti loh, gegam gegaman. <laughs> Gini logikanya. Nabi itu kan orang yang sangat muka mukasyafah tahu yang sebenarnya terjadi. Itu setiap ada kebaikan, itu Nabi mesti ngepet. Kalau kewajiban itu tidak berdoa. Saya ulang lagi, kalau kebaikan itu tidak berdoa. Misalnya siwak, gue pantas gak sowan gurumu atau sowan bupati gak kata bartang itu gak jawab. Gak pantas kan? Gue iya. apa pacaran atau gue ketemu orang bosan seneng, pantas gak tangi turu, berrokokan, gak kata pantas udah. Iya. Apa menaik ya besok? Normalnya siwakan itu wajib. Berrokokan, ada rokok ekretek bisa. Terus mbako Magelang cek nganggo menyan yo. Wong kura-kura ya cek nganggo menyan. Terus ujuk-ujuk deres. Pantese iku wajib siwakan dedak jawab. Siwakan. Pantese iku wajib. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Kena meliti hadis. Laula an asyukko ala umati la amartuhum bisiwak. Umpama ora dadi berat kanggo umatku, siwak ku normale tak wajib. Artinya apa? Nabi itu paling tantangan wajib sesuatu yang tidak wajib. Jadi ada pola, ada apa? Pola. Siwakan yang sebaik itu saja Nabi tidak mengatakan wajib. Karena Nabi tidak ingin menambah jumlah kewajib, wajib Jelas ya? Itu kan menjadi satu pola. Terus sekarang sampai tak tanya, doa paling mustajab itu kalau malam di atas jam 3 atau sebelum jam 3? di atas jam 3, sulusul lailah. Itu disepakati ulama. Kemarin malaikat rahmat, malaikat bagian ijabat doa itu di atas jam 3. Sulusul lailah. Dan Nabi tahu betul Sehingga Nabi pernah sholat isya itu sekitar jam 3, setengah empat, Pokoknya hampir eh, hampir subuh. Sampai sahabat do ketiduran di masjid. Makanya masyur, wong turu kok lungguh, tidak rubah dari duduknya, wudhunya tidak batal karena zaman itu banyak sahabat yang tertidur kemudian setelah Nabi datang langsung sholat dan tidak apa wudhu makanya itu kan terus juga dalil gimana orang yang tidur mumak kinen mak adahu yang dia tetap di posisi itu duduk kecuali turunnya terus mulai korap harus duduk nah, Akhirnya Nabi umiyas, ya mungkin jam 2 atau setengah tiga atau jam tiga pokoknya selusul lagi akhir. seperti akhir. Sepertiga akhir ngikurnya jangan jam 6 kan. Akhir malam itu kan sekitar jam 4 seperempat. Karena 4 seperempat kan setelah itu dianggap subuh tidak jam malam, paham ya? Jadi ngepengkannya batas akhirnya jangan jam 6 pagi tapi jam 4 seperempat itu batas apa? Batas akhir malam. Apa yang ketika Nabi Rawuh itu bilang begini, Nabi Dawuh begini. Sebetulnya Isa yang benar ya jam ini, jam setengah tiga. Karena ini saat langit dibuka, saat malaikat turut. Tapi andai kan saya mengatakan ini aturan wajib, maka berat bagi umat. Makanya Nabi normal kalau sholat isya ya jam 8. Artinya apa? Nabi sesuatu yang baik saja, yang Nabi kasih tahu bahwa itu ada malaikat rahmat, malaikat ijabah, itu saja tidak pernah mewajibkan karena wajib itu ber. Jika ulama berkesimpulan gak mungkin, nak sekedar uang kebenaran mudus swarga kok terus wajib maca tidak tidak apa? Tidak perlu. Karena itu berat. Apalagi berat melibatkan wong liya sing dadakno wong bodoh. <laughs> Jadi artinya gini, oke okay, itu kamu lakukan agak sing kepen ngelakoni, paham ya? Tapi jangan pernah atas namakan kanjeng. Jadi nah, di sini terus ada sortiran hadis mau untuk hadis doa itu karena jadi tidak semua kebaikan itu perlu di atas nama kanjeng. Karena kalau di atas nama Nabi, Nabi itu anti memperberat umat. Jadi gini misalnya saya setiap bangun tidur, selama ini kalau saya mau deres ya sikatan. Selama ini saya kalau mau sholat ya sikat. Ya sudah itu kebaikan kita lakukan saja. Tapi rausah ngomong, kue atas nama anak Nabi majib. No, karena jelas Nabi Dawo umpo mora berat tak wajib. Berarti Nabi menyarankan tapi tidak mengatakan wajib. Nah, itu cara ahli hadis itu ada pola. Ya ada apa? Ada pola. Jadi Makanya Sulam Taufik itu keras sekali. Sulam Taufik ini bab murtad itu juga di antara juga ini termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib Majib no barang sing orang. Nah, akhirnya kiai kiai ngalim itu pondok erot kacau, masuk pondok pulau barang itu kacau. Bangun dia dia sering ke pondokku yo kacau lah, korbannya di kiai itu pondok orang pondok kacau. Gue santri gue umur umur wajib tirakat. Mestinya kan yang nyun sewu kon tak takon kemes Kemis, kon wajib maca iki maca iki kudune. Tapi wong alim ku pantangan ijabu malam yajib oleh wajib no barang sing ora wajib. Nah, akhirnya rawani ngomong. Bareng rawani ngomong santrine saya naik tenang. mereka pantangan ijabu malam yajib ku cara Nah, tapi pondok-pondok sing tirakat ya keben. Wong yo iku atas ora ngatas nama kanjeng. Agak aja latihan, latihan tentara. Jadi pulau itu dikonco pirang-pirang. Lan pulau itu ya korban, korban, korban fatwa ijabu malam. Mungkin ya repot. Pulau itu ada bapak-bapak, bapak pulau itu dia nggak tengah kajian. Tapi baca tengah kajian, menampal menapal Quran, sederhana tengah kajian, apal Quran tentang biut pulau, buyut itu. Tengah kajian, tengah menangi bajiber, nggak usah bajiber patang tahun. Nah, ini bapak wong alim ku repot. Ora waninan. Perkara ini tadi. Ini cerita, ini cerita saya, ini yang era saya. itu kan modelnya teng sarang. Ini tak pakai lelekman Arab ya. Teng sarang itu, nak teng pondok Anwar pondok Ibang. bocah rong kaji kok pertunan putih. dua mau tenan Bang. Tunggu, tunggu terang Bang. Coba es es kaji derek. Tunggu. kok. Alasane Bang wong desa itu kaji wae deltek. Ada usaha. Buat saya yang ketur ke lima ewu. Kamu itu orang larak hati nih wong. Tuh, iya. so, larak hati Ibu Iku fatwane bangun. Mulane kula niku ya wis kaji tapi keterusan keturunan dia. Nah wis kaji oleh. Nah wis kaji oleh keturunan putih. Nah ora cukup. Pondok egus Naji, ya pondok plek, pondok egus Naji putrane bangun. Jika keturunan putih, iya dia putih itu sunnah. Jadi Anwar hidup haram. Sing pondok itu dia sunnah. Lah Pak Hamid Pasuruan itu gurune bapak gini misanane Mbah Kula. Ya Hamid Pasuruan misanane Mbah Kula saking ibu nggih gurune bapak. Iku saya keturunan putih. Mergo putih itu sunnah. Jadi jorok bangun haram perkara perkarane ya, tapi bangun sadariku sadar iku ora wilayah, ya. nak sing santri wong yo keben. Aku ora berak ngaram kok, iki sing santri Kalau Kulo korban patwa itu akhirnya kalau niku keterusan keturunan niku. Nah, tapi kalau tentang pondok kulo ya bingung. Pondok kulo itu sisa warisannya bapak. Jadi ketubuh terapati silar. Ya kulo akhirnya kulo coba iso coba. Iso. Mergo ini ini ini resiko fatwa istimbat. Hmm. Istimbat itu kesimpulan hukum. Saya kira amat gede. Ngelarani ini uang haram terus Jawab. Kaji desa sing nganti adol Tegal. Terus neng desa itu simbol hasil uang kaji keturunan Bu. Disaingi ke pasar nggak sampo. Kira-kira gelo ta? Jawab kira-kira. Gelo. gelo no wong halal tasunat, sunat apa haram? <laughs> Wajib. <laughs> Jadi kiai itu istiadat macam-macam. Tapi ini terus aneh juga. Tapi aku majib no ketenan itu nyuruh ya mungkin. Mereka ya yo pantangan, pantangan ulama itu majib no barang sekolah. Ini kan cerita istihad. Jadi memang eh, kalau di Yaman, di Yaman daerahnya Habib-Habib Alawi. ini kono ya konsensus. Uang sing oleh nganggo jubah sekian ukurannya, nganggo riga sekian ukuran kudu wong alim. Nek ora ya dinya. Dianggap wong sombong. Jadi ono khase. Wis nganggo riga ngene iku khase wong alim. Ada orang alim nganggo ngono dinya. Kok Jawa Tengah, nah Jawa Tengah mirip Yaman, sing satu Jawa Timur. Jawa Timur wis kaji jogan serbanan gak gak masalah. Jawa Tengah daerah Pantura kok jubar. Oh kok iso maca wakaf. <laughs> Jadi nah di Jawa Timur gak gak masalah. Cara hukum bener Jawa Timur, PP sunat toh. Nah, ya cara hukum bener Jawa Timur, cobaan keturunan kaji kan sunat, kemana dia nebar kaji. Oke, bener cara hukum. Tapi cara kultur seleksi apik Jawa Tengah. Kultur seleksi. Ya? Mereka mau terus beda wong alim coba wahab orang orang beda adalah cobaan kafe. <laughs> Cara cara neng daerah pulau teng sarang mriku ana cobaan dari semua jadi kitab Orang ora kebayang kok. <laughs> Akhirnya berhubung sing cobaan sing iso coba kafe kabeh wong rawani coba termasuk dia ini akhirnya mereka nah di Bagdara di sobat sobat sama biasa wae wah akhirnya dia daerah rembang rano sing jumbaan keterusan akhirnya ya mau terus akhirnya keterusan nganti lali udah ikut sunnah lah aku cilik nganti tua kan tahu rasanya bahasa hal juga bangun sebenarnya kecuali orang tamu pak Arab lagi orang tidak tahu mereka keterusan pak tidak karena ini Jawa Timur, Inggris kaji, ya cobaan, serbanan, budang apa. <laughs> Mudah pangkat udangan ya. Jadi ya, dunia dunia. Ini mau cerita, ini rasa boleh bawa nanti biasa. Tapi rasa bawa nanti cek goblok, kada nih. Ya jadi tak balik nih. Ya. Jadi ngarani hati nih wong yo ya haram. Ada lo ngaji kaji desa mau disayangi paham? Tapi kue Ngaramno ya ora mungkin wong putih iku kesem. Lah terus nih <laughs> sih tapi piye biasa wae lho cara. Iki mau cerita tok, terus ora kowe kok istikharah. Ya Allah pasti piye. Tapi kalau mau cerita, mana kalau niku kalau kapan-kapan nggih kedunan menampung jeling no wali-wali siapa butuh terus tak tak urung ya tak isih kedunan ireng. kalau keterusan, kalau keterusan fatwa. Dari keterusan. Sampai kalau haji ini ngarepe sowan kaji nabi ya kedunan ireng, terus keterusan. Sampai lali ya. Saking kesuwen dia mau. Rahasia. Dia mau, dia mau. Tapi kalau kapan-kapan tepukan, kapan rasa kok tapi tetap. Akhirnya kalau tak akali, lo niku kabinan putih terus. Jadi kan dari Dewi Nabi kan, jom ke kes, kudu nganggu putih, sunat nganggu putih aku sunat, stop. Ben, ono sing sunat Rasul aku kabinan Teh kedu keterusan wis kadung iki setengah-tengah. Dadi misale kok malaikat kok ganggu sunah rasul putih paham ku wis. Eh. Jadi ya si kesunatan kompromi. Kompromi hukum, apa? <laughs> Kompromi. Nah, soal kaji Nabi wiridan ya gitu, ini yang harus dipelajari. Awas ya, salah. Ojo jadi hoax. Wong NU umumnya bar salat wiridan. Sebagian Muhammadiyah gak wiridan. Wong kabeh ora aku ora tau survei. Wong oh, NU ya sebagian wiridan sebagian. Itu pondoknya Mbah dan pondok Lirbo ya. Padahal senyimami Mbah Mun. Itu separuh santri nak bangun bersalam ya bubar, separuh hampir separuh. Dan dia nggak pernah ditegur. Lirbo ya, padahal imami kiainya itu separuh ya. Kalau selama saya sholat yang sarang, ya rata malah wiridan. Negeri bersalam, ya Melayu. <laughs> Karena wiridan itu tidak wajib. bangun rawani wajib. Ya mau Sajane aku yo seneng do melok kabeh, tapi majibno yo ora wani Ora wajib kok di. Nah, kalimat itu yang dimanfaatkan anak-anak tadi. aja Ternyata di Uzbekistan daerahnya Imam Bukhari, saya punya kawan yang dokternya di Uzbek. Itu di masjid jamaknya gitu, kalau ada sholat ya separuh dan separuh bubar. Ternyata itu sanatnya mutasil. Karena sing wiridan jagani riwayat nak nabi mau sekian sekian setelah sholat. wirid dan jaga jagani memang separuh sahabat ya tidak wirid. Bahkan pernah ada yang wiridan terus nabi ya ditegur. Nah ini kan masalah tadi karena konstitusi ilmu harus dijaga. Bukti kalau dan sunnah ya biar tetap ada yang melakukan. Bukti kalau itu tidak wajib ya biar tetap ada yang meninggal. Iya. Ya. Itu namanya konstitusi. Jadi UUD uh, ini hukum panjang ngono. Kayak saya, pakaian putih itu sunnah, saya melakukan itu. Tapi saya tidak bisa negur yang pakai batik, pakai hitam. Karena itu boleh, boleh itu gak boleh dilarang. Akhirnya yang ngaji ini orang rapi ini, paham <laughs> ya? Loh, normalnya saat saya punya umat banyak kan ngaji putih kafe kan seru. Wah kan koyok satu komando ya. Tapi akhirnya jadi ini ini kedua ya ras seragam kelabine. Tapi ini bagus kalau konstitusi ilmu keren, apa? Jadi kalau ini yang biji malaikat ilmu, skor saya itu 100. Oh ini sesuai konstitusi ilmu. Gimana yang nggak wajib ya nggak perlu diwajib. Keren. Jadi kalau nanti saya ketemu malaikat Jibril karena dia malaikat ilmu, pasti nama saya baik, skor saya. Lu itu sahabat itu sama tak ceritanya sama nak film Umar, film-film itu. Gambarane Bilal lu nak sholat ya ora kelambenan. Abdullah bin Mas'ud kita cerita, tapi ojo lebok nanti lo cerita Awas, ojo jadi hok. Abdullah bin Mas'ud itu alim alim sahabat, termasuk sahabat yang alim bang, termasuk minas sabiqin al awalin. Dia orang keenam yang masuk Islam. Anas sadis sitah, jadi yang keenam. Itu era tabiin, semua orang sholat itu jubahan serba Era tabiin. Karena orang sudah mapan. Jadi sadar pesona, sadar hmm. fashion. Kemudian sing kiai ini tambah penampilannya luar biasa. Itu Abdul bin Mas'ud itu gue serban. Ya serban betul. Moro masjid, sholat itu dicandal. Lambinnya dicoplok. Perceplek, semua kare sarung dong. Ditalek noning nih. Terus sholat. Sama Arab itu dulu tentang Bukhari, kita boleh ilmu. Tapi do protes. Iki sahibu Rasulillah kok sholat kok potongan ini. Kayak kelambenan mau sarung sitok. <laughs> Di talak nang wah Dulu kok cerita film-film kemerdekaan nih. <laughs> Aku ya seneng lah film kemerdekaan karena ada seneng dulu kuno-kuno ini. Wapi lho delok film kemerdekaan. Ya seneng lo delok tentang Facebook perkara nang TV ku kesuwan apa? Iklan. <laughs> Tapi rasa kayak kesimpulan, gue tuh seneng delok Facebook. Wong deloke pedak film kemerdekaan opo sifati seneng delok. Wis goblok kowe nang piye delok susana. Kula delok seneng film kemerdekaan. Wis senajan to rada bodoni kadang nganti tambah tadi seneng-seneng apa gaya pakaian iku seneng. Gitu. Iku sarung ditalek. Ditalek nonton gunung. Ketika dikomentari para tabiin ini sholat kok berpenampilan demikian. Sabda Nasus, buka saya menangi Rasulullah sholat seperti saya ini. Zaman itu tidak semua orang punya baju dua, apalagi punya serban, punya tidak. Punyanya ya sarung dong. Mana sampai nyuruh saya katok itu katok katok dalam. Itu di sini nabi itu sampai dugo. Perkara yang gini masjid, sahabat dulu ya udah kepo. <laughs> Mergo itu ini mau sarung dong. Gue ini mau sarung dong. Jadi orang dua katok sarawil katok dalam. Nabi dukung celana nanti. udah sampai yufdi farjakum ila sama. Wong wedok iku mampu. Mampu iku imam itu, wis ditalekno ning dhuwur, saronge ra pati dhuwur. Bareng sujud ketok bohong. Lah bareng berjamaah kok Ya ono sahabat sing usil kok Piye imame mau piye? Tapi lucu. Jadi tapi itu kenapa macane kira Quran wis gak maidu, tapi <laughs> pemandangane. Walakin kusturu istakori ikum iku lho, itu. tutup. Akhirnya Abdul Qadir buka cerita, sini itu sholat yo ya sini Nak nganti penampilan koyok kue iku mbok arani wajib, kok repot. Gue sambarno. Ngene iki ben tetep sunat tapi barno ono sing Jadi nglakon. Iku baru kafatwan Abdul bin Mas'ud. Misale saiki umpama zaman ulama dhisik salat jubahan serbanan kabeh. Terus suwe-suwe nyongko nih ngene syarat saya sholat. Akhirnya karena ra sholat, penjaga Indomaret ra sholat Pak polisi wajibur pelayan golek jubah. <laughs> Pak satpam yo pelayan golek coba. Itu baru kayak konstitusi. Tetap sholat model gitu sunat, tapi kudu harus ngerang lakon Dan tetap sholat di sini nih Sapa mau takbir ya langsung Allah Penjaga Penjaga Indomaret nggak ragam Indomaret dan ya langsung Allah pak tentara nggak pasekan sangar itu ya tetap. Andai kan dulu mulai tabiin, kok dengan cara yang seragam pasti lama-lama dikira wajib. Dan kalau dikira wajib pasti berat bagi um. Dari kondektor ya, gue juga, sampai ya, gue gue. Mulanya ilmu tetap baru. Saya ulang lagi ilmu tetap. Akhirnya orang ulama sih selalu jubahan ya baik itu sunnah. Ono sing ratau jubahan kados kula nggih sunnah. Karena sekali ulamanya jubah semua, hmm. pasti umat ngira itu wajib. Itu pasti. Dan kalau wajib pasti ber. Bedong ya, paham ya? Hmm. Tapi terus itu nang musim polo. Oh, terus Gus Bak jubah rasulat ya, kok. Senengan kok nyimpul lo. Tegok blok nyimpul lo. Aku mau cerita konstitusi hukum. Terus terakhir Abdul Nasir Dawang ini. Innama tuha hadzal yaroni al ahmad mislu. Mencetak jarak gerung budu-budu koyo kowe Karena tadi pas itu tabiin sudah kayak seragam sholat tuh pakai jubah pakai. Nah terus kan jadi nak nganti ini terus dikira wah. Coba kayak petani yang sedang bercocok tanam neng buka. Terkudu sangu. Coba seragam. Nah saya ini kan enggak celana nanto jadi rusak kabel takbir neng gubuk. Malaikat ya seneng awe keren. Wah. Sholat di celana dan bubuk dosa kabeh. Ya itu dan itu Allah senang. Ya kan tadi bahkan sebagian riwayat Nabi Daud Allah ora delok pakaian, delok waktimu. Sehingga karena hadis itu begitu jelas bagi kalangan ulama dan semua ulama, sholat itu penampilan ratu seragam saat Orang Mesir pakai seperti ini. Orang Turki ulamanya pakai turbus yang besar seperti ini. Orang Uzbek, khotib itu udah tahu ketunan, nganggu dasi, serp Ya, celananan, gasinan, gak usah ketu, khutbah. Ya sudah seperti itu. Karena aturan sholat adalah pakai pakaian terbaik. Terbaik cara kono itu. Sarong itu nang India, iku wong golek ulo. <laughs> Iya gitu. Eh delok ning film-film India. Sing kan golek apa? Jadi artinya apa? Kalau kamu pakai sarung di India itu pakai pakaian sing mahana, sing hina. Jika orang sana merasa terhormat, pakaian resmi, pakai celana, pakai jas. Itu pakaian terbaik. Ya sudah, berarti kesunatannya seperti itu. Karena sarung simbol wong golek ula kobra. <laughs> ya sudah loh, kan tidak semuanya sepakat itu simbol apa kan tiap daerah kan. Malah ane kota-kota ada wong tua sarungan bar sunat, Pak. <laughs> ya gebong bar apa? Sunat. Ini kan nggak ada konsensusnya. Mungkin sarang daerah sini lazim untuk santri, tapi di daerah lain. Ya, contoh gampang enak. Sudah sering kita film India, itu boleh ulo ada macam. Nah, enggak boleh. Nah, enggak sarang. Sehingga ulama sana pakaian kebesarannya pakai apa? Pakai celana, pakai celana, pakai sholat. Jadi ukurannya enggak enggak ada permanen. Karena wama arsal mir rasulin illa bilisani apa? Oh, semua itu ngikuti gaya. Ya di Indonesia sudah seperti ini. Tapi mungkin nanti kota aja sudah rubah. Sekarang yang celananan sama yang sarungan banyak mah. Sudah mulai banyak yang celana, asal celananya komprang keren. Dan nanti ada yang pakai nambah cingkrang. Ya itu kan definisi <laughs> terserah lah. Tapi yang kena aku nanti rubah. Kayak di Iran ya rubah, di mana Uzbekistan yang daerahnya Imam Bukhari juga rubah. Ya, jadi saya ulang lagi, Dawe Singarang selam Taufik termasuk dosa besar adalah ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Meskipun itu kebaikan. Bukti ini Rasulullah saja yang tahu siwak itu penting dan etis karena mau sholat, mau sok mambu, rokok. Iku nabi ngendikane ngeper laula an asyukko ala umati. Andekan tidak memberatkan umatku. La amar tuhum bisiwak. Pasti saya wajibkan siwa. Berhubung berat, gak situ. Intinya Nabi itu pantangan mewajibkan sesuatu yang tidak. Akhirnya ulama alim-alim keterusan. Santri radi wajibno kawinan putih, radi wajibno radhi wajib no senen kemis, gak no wiridan. Ya ada, kan sing boleh ya. Ya ada. Ya, tapi wong alim kadang yo keramat eh lalala ya rapi piye, lalala sing saleh ya tetap pakai. Jadi Kulo mondok teng sarang apa sih? ya sering mau bangun ya jarang wiridan merah tahu. Sing lah akhir sing siap wiridan kok sapa awal. Angger sing serasi siap wis gak siap melayu. Ya ana sing kok ngarep suwi nganti yai mundur ora mulai jebule keturun. Ya ana sing. Lah kok pusuk temen kan ini mundur kan jebule kok. Ya kan ada. Nah, terus ketiga gini ini yang orang orang NU yang terlalu fanatik wiridan juga harus mikir. Muhammadiyah yang mikir ini riwayat ilmu. Dugaannya Ibnu Hajar al Asqalani, Nabi merubah posisi itu tidak karena kesunatan, tapi karena maklumat. Ini dugaannya Ibnu Hajar al Asqalani yang menyari kok. Rumah notenan. Kok kira tuh gak apa-apa? Misalnya sampai NU raja tuh gak apa-apa, sama dia tuh gak apa apa Tapi jogeman tuh gak wong alim. Itu perhitungan peringatan. Nabi itu kalau sholat kan madem kiblat. Ya sepakat ya. Nah cara Indonesia madem mulan. Gak ya, cuma nih nabi tak sholat ada mulan biru. Nanti kurang, gue bocah cari impor loh. Nabi tak sholat ada. Ya, gue coba nih nabi tak sholat Oh, Orang Mekah Medina gue orang mulan nyetan. Kalau itu. Iya. Sembrono. Oke, saya kira bayangno misalnya imammu neng Indonesia, madem itu. Di, neng Indonesia. orang selatan. Nabi itu kan tokoh sentral. Ini dengerin. Wes ora cocok lah, tapi kita ada di kitab. Terus kira cocok lah. Aku yakin kan ini sasobia kan partai-partenan. Nabi itu nak sholat kan madep kiblat. Ya, Kau ini aman keliru Indonesia, madep kiblat. Iya, oleh nyontok Indonesia. Yumpo umpama Nabi orang Indonesia ya rakyat Indonesia. Pokoknya Indonesia lah, sholat madep. Nabi itu karena tokoh sentral, saya lagi, Nabi itu karena tokoh sentral. Itu orang 3 kilo, 4 kilo. Dari Masjid Nabawi itu semuanya ingin ke Nabi menjadi imam. Padahal yang datang ke Nabi ini sebagian ya sudah jadi imam di masjid kaumnya. Makanya masyur, sholat aja itu sunat, karena hampir semua sahabat itu sholatnya iada. Yaitu mereka makmum Nabi, setelah itu pulang, imami kaumnya. Iya. Masyur itu di Sumatera, pernah dengar tuh? Nah, rata kamu banget. Ya seringnya sahabat itu datang ke Nabi untuk ikut apa? sholat sebagai makmum, tapi nanti langsung pulang karena mau ngimami apa? Masyarakat. Ya umum kaum makmum nanti ini Itu ada yang 4 kilo, lima kilo. Nah sekarang bayangkan, andai kan mereka datang dan Nabi sudah salam, seorang lagi ya. Andai kan datang dan Nabi sudah salam, dan Nabi tetap posisi menghadap kiblat dengan gaya orang tafiyat akhir, maka dikira Nabi dalam sholat maka nanti yang datang langsung takbir dan niat makmum sama Nabi. Padahal Nabi sudah tidak sholat. Untuk supaya itu gak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Kemudian ini sudah mulai partai-partai nah. <laughs> Ada kelompok yang mengatakan ya aturan sunat ya seperti itu. Sehingga tetap madep makmum hadirin. Ono sing butuh wae ngetok ono ra salat, akhirnya madep ngalor iku ya dadi yo ya, ya akeh gak imam sing madep ngalor. sare pondok-pondok yo ya ora ngetan tapi tengah-tengah. Madep apa? Ngalor. Ngalor. Sampai ya sakmene muni mulah. Lagi cerita ilmu loh, ojo protes. Ilmu kok mau protes. Jadi sebetulnya juga Ibnu Hajar Asqalani itu ritual menghadap makmum itu artinya kan membelakangi Ka'bah. Itu dalam aturan ibadah trennya kan tidak sunat. Kira-kira yang pangeran madep kebda tapi orang itu sunat mana? Kira-kira trennya. Nah, ini kan aneh, ada wiridan kok justru tidak madep. Ini kan nyulayani tren. Tren hukum, cara orang si pakar hukum kan ngerti. Paham tenan Bocah <laughs> buka kira pamit, ngono kan. Kira-kira trene ibadah itu sunat madu kiblat atau sunat ngungkuri kiblat? Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada lima enam akor, ada makna lain yaitu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada Salah. So, takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madem kiblat dikira Nabi masih sholat kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi, sholatnya orang makmum tadi nah, tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya. Menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madem, Ame madem ngetan Nabi madem makmum. Atau ngetan dikeliru gini semua. Sehingga Nabi Madem Mamung, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ritual ibadah, ono wiridan sing kesunatane madem ngetan. Madem makmum. Yo clear, clear. Clear. Iya. Yo, kita dalam kafe. Oh, tak warai dadi wong alim. Berarti keren ya. Nah, berhubung nah ya, berhubung motifnya seperti itu, ana sing nyeparo mau kepada dulu? Sama. Kalau mulan ra gelem ngetan. Mergo sira nak ngetan mesti dituduh. Ah. Wes kalau ada ngetan sih wah iki 02 tak satu ya. Ah, tengah-tengah dibaca sampai pangeran kok diperhitungkan. ya clear ya. Hmm. saya kira takut. Lah iku Gus, nah imam sing tetep padhek mulang. Nah kan gak nabi, imam sing tetep padhek mulang. Ya keben mergo dekne ora apa sing akhirnya ngomong kan. Astagfirullahaladzim, akhir dan bukti ora. <laughs> Mulane cara Ibnu Hajar al Asqalani, kalau takal nama bisain akhir. Andi kan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah tidak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi Yunus kadang mau ngatik loh. Kadang seakan-akan mau pulang gak sudah pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah. Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin peke, makmum sama orang yang tidak sholat kan tidak boleh. Jelas ya? Ya clear ya. Iya. Makanya jangan perdebatkan, sing madem ngetan ya monggo. Itu sah secara hukum. Karena itu berarti memaklumatkan kalau sudah ada syukur-syukur abek wiridan nggih ya monggo. Sing madem ngalor nggih ya monggo. Itu sah secara konstitusi. Sing tetep madem ngulon nggih ya monggo. Mergo makmum tetep roh wong sak sofa ya, Pak. Nah, itu kan tokoh sentral, jadi semua mulut ribuan dan orang sing aja mereka kan. Pelayan kok patang kilo bareng bersama Nabi duduk alhamdulillah Nabi cek. Duduk kan mesti terus kumpul nang pos. Yo clear ya. ini dokter paham. Aku seneng ngomong itu kaya aku seneng. Ora kok diperdebat no ya, dadi penting ibadah wae, pelataran Mana aku sering diprovokasi dia. Terus dari lihat yang si madep ngetan gue. Di situ takut. Dari ini sholat tetap madem ulang. hati sepiyo, hati sepiyo Nabi madem. Abala ali Nabi wajib jelas nih tak Nabi setelah sholat abala ali Nabi wajib jelas Nabi menghadap orang Indonesia untuk kita jelasnya. Ya, ya gimana ya, lah, wes serak partai partai nan oleh rano aneh. Tapi coro ilmu ini kata para analis ahli hadis. ibu korinya dulu, karena beliau-beliau tahu duduk perkara, tahu duduk perkara. Sama kiai ini yang model wong tua tua, model tori, kalau oh, lu unik mana ya, gerbar salam deh. <laughs> Lu itu ya sah, lu itu ya malu. <laughs> Menawa suwe-suwe yang yang mene dia, lagi tangan dia agak gue. Lu akeh lu. Wiridan-wiridan imam itu nak wis jumlah tertentu misalnya mau lo pengen satu, jebule keluwen kan tangan dia. Ana orang keplok. Ya? Keplok. <laughs> Ya, ya. Iya, keplok ya. itu Iku ya sah. Iku maklum Nah, <laughs> saya itu terus kreasinya macam orang saya anak milenial ya. Nanti jelas Pak. Jelas iki yo. Alhamdulillah. Tak tak kok tadi tak kon motor dhewe malah bingung. Cuma kula ngelingno. Jadi sebetulnya sesuatu itu tanyakan ahlinya. Para ahli hadis dan perawinya itu tahu jika Nabi ya sering gak wiridan, ya sering wiridan, ya sering separuh-separuh. Karena Rasulullah idan sorofa min solati istighfar salasan. Kadang istighfar tiga seman sorofa. Kadang baca subhanallah, subhanallah tiga kali, tiga tiga tiga tiga. Kadang baca wa mantas wamingkas. Itu sebetulnya di semua riwayat itu ahyanan, sekali tempo sekali tempo. Abek kian di dua aja sitok di wajah kafe. Lu kesel untuk kabeh ini. Riwayat ahyanan di gawe kumpulan. Mana bener bar separuh nih. Kafir dari hadis ahyanan apa? Sekali tempo Nabi Istighfar salasan seman sorofa. Sekali tempo sabah kapwa salasan wa salasin Muhammad wa salasan wa salasin wa kabar wa salasan wa salasin sumakola nama mamiah Allah akbar la ilaha Jadi Itu mau ahyanan. Bagi NU, yang fanatik-fanatik itu di, Wah, santrinya ini bukan mau ngamuk. Ibu, Mungkin kalau tak eleng-eleng dawuh aku senang anak santri ini, tapi ya cuma sih. Jadi bukan ya, tapi yo ya nak rati utur, nak iso Lah ada santri kalau nak rati utur, nak iso jadi. Imamnya lah nak iso suwi-suwi, marai wong mantel. <laughs> Wong gemur ramadi kok suwi. Cara mulai pokoknya yuri dua, bikin Wah, iya. ya wala yuri Allah oh, mengendaki sing gampang. Kau nang ngandel kula, oh, kok urip wis kok seneng pangeran. Tuh menawa eling pangeran ora kudu pas iku, kan ngembaleni omah ya eling pangeran. Engko ngapi anak bojo ya mergo hukumnya. Ngapi tangga ya hukumnya. Kok ape turu ya iku nikmate pangeran. Wong turu mergo ayat wa min ayati mana hukum bila ini. Lho eling pangeran kan kapan saja. Makanya itu sirinya, kenapa sholat jumat malah gayat fa'idha kudiyati sholat fantasiru fil Mungkin akbar sholat jumat nang Melayu. Mereka Melayu itu tidak menafikan eling pangeran. Dulu ini ayat fa'idha kudiyati sholat fantasiru arti waktu infak kita wazkuru woha kasiro. Ketika kita Melayu songko iman kan bukan berarti gak eling pangeran. Kalau kamu orang baik kan di mana-mana tetap eling pangeran. Dia benar. Iya. Kenapa eling pangeran terikat harus wiridan bareng kan tidak harus terikat seperti itu ayatnya jelas wa diati sholat tuh fantasiu fil waktu aku tahu terus buat purwoha itu kan sudah bubar sudah bubar tapi tetap eling pengen karena eling pangeran itu kapan saja di mana kalau turu eling pangeran bahkan ketika kita diamu bujue tetap eling pangeran sabar sabar terus eling ayat wal kadiminal <laughs> nah aku orang Mustafa bolak balik mantau tapi eling pengiran dewe Nabi takut tak sudah para dagang. <laughs> Lah tak sudah akhirnya gak mering. Ya sudah ya eling pengiran. lo kalau tenang. kalau nak disalami templek santri terus iya, ini Gusti niki bisa karena tanggung jawab. Nah orang santri sih rasa salam templek ya seneng gak bisa. Artinya terpilih pengiran untuk nikmat jeling iya, pengiran, naik kono hisap, walatus alumna yoma idil hmm. Sohabat itu tahu ini kisah nyata. Nabi gak dari gak ada itu tiga hari. Terus ada yang tanya sama si Isa. lalu Nabi bisa bertahan karena apa? Yaitu hanya dahar as al aswada, pakai tamar sama air. Tapi mesti yang dahar pokok roti itu gak dahar sudah tiga hari. Sehingga cerita, Solha itu sahabat yang lomo ngaturi Nabi daging sama roti. Berarti makanan pokok, makanan normal. Itu Nabi baru dahar salah satu kamen, kira-kira 30-an. Manis. Tolha ya Tolha Nabi Ayub Ayyub banyak sahabat itu agak kecewa setelah dino ramangan, lagi mangan sih, ya, nabi baru tiga kali dah nangis. Cuma ini kisah dan yono ya bisa ah, Tidak diteruskan. Terus Nabi baca ayat 200 alumna yoma idin anin naik. Semua nikmat yang kita dapatkan juga ada bisa. Jadi gak iso pengiran terus maklumi. Orang tolong telung dino, maklumi nak tanduk tidak bisa. Semuanya tetap ada. Uwes Alkorni itu gak wani di beras nih rumah. Mereka wedi darah di sisa fadlun. Nak siso, nak ono marat hari itu gak iso mangan, dia ini sing disahno pengiran, dia siso kok ono wong mangan. Padahal gue dengan mati desa ini. Nah Nabi, kalau misalnya, rumah ya, ono pakanan misalnya satu kilo, Gue mangan tolong puluhan anwar. kok bo no? bisa saja saat itu ada orang yang gak makan. Ya tentu gak makan. mungkin rasa rasa bo rebo karena karuan ramakomong. Cuma aku mau cerita nikmat ngono iku ya ngiling-ngiling mbek Nabi. Nabi menghentikan dari itu mau maca ayat nah alunna Pak ini Nabi mulai eling. Arsilu hadi ila Fatimah. Fatimah kirimi mergo telung dina ramalan. Aku ayo terus eling dulurku ramalan iki. Akhirnya berkah karena tuh saat itu juga eling orang-orang yang potensi hari itu udah itu makomnya para wali, para soleh. Tapi ini kan kalau mau cerita, makanya berat Nah, tapi yang ngonten, Nabi ya pernah dawuh gini, walian ya pernah dawuh walian. Jom kowe nak di beras sing akeh. Nak di dhuwit sing akeh. Ben nak kowe ngamal iku ra Dan itu sing dinut para fuqaha. Lho kula nate ngamal beras 30 kilo nggih iya nate, nggih bolak-balik. Mergo ning omah iku ana sak Saya tuh belum pernah ada punya uang cash banyak. Ya banyak taruh pulau satu juta, dua juta itu. Supaya nih nak ke satu saya itu gampang. Mergo aku eling ning omah jadi desa. Makanya ulama itu mulai ngakali nafsunya. Kue neng omah duwe sing akeh. Ben nak sedekah akeh ku raiman wong neng omah cek duwe. Lah itu sing dimaksud Nabi khairus sedekah maka ana andori nan apa apik sedekah sing kue ngisakno sing dadekno cukupe keluarga. Wah. Jadi taruh saja gini, ini yang saya lakukan. Misalnya saya di kota punya uang satu juta. Aku besok sedekah saya tahu tahu kan nenteng. Tapi nak duit mau saya ketahui, tapi setelah kau saya itu kan apa? Terus kedile guling kan, mau paham? <laughs> Jadi itu dia. Makanya setahu saya Mbah Mun itu berasnya banyak. Bapak itu beras misalnya cek setengah pintal dibeli lagi kadang sampai satu pintal. Tapi lumayan pol. Guru saya Mbah Mun, bapak pulau lom. Karena tadi agar yang amal ning omah aja ada. Bojo rapati gremeng mergo cara dohir ya ning Tapi nengomah aja itu mau gue jadi asas sedekah, jadi pondasi sodako karena setiap sodako ingat neng omah aja neng omah jadi orang kok malah jadi medit justru karena merasa masih itu itu buyut saya buyut saya namanya batu Rahman itu berhasil kan bisa belajar wong kono panen nggak bisa tapi beliau bisa sodako neng masjid banyak sekali di fakir miskin banyak sekali mereka ngerti takut, bah sudah kok sama lagi, oh nong mati beredar. berada. <laughs> Bah dola salam terkenalnya, pak ngasih makan orang kalau ditanya orang bah kok ngamal kaki, oh nong mati beredar. Karena untuk melawan nafsu itu juga boleh. Dan itu yang paling mudah ditiru dan itu yang difatwakan ulama-ulama. Kena kepengen lomo, gue di duit pokok. Bang yang misalnya satu lagi, ya satu juta rupiah, kita satu Mustafa ya atau saya butuh Sudah kau ya cukup rompul kayak nol kompol. Tapi kue sudah kau itu gagal mereka neng oke. kakek. Saya buat kayak yo kalau mangan mereka kira butuh. Karena misalnya kita sudah kau neng pikir miskin, yo iya, berasa aku tak ada Sajane wakku yang mau kilo tok yo. Ya, yo ya. ya, ora kok ya blok. Tapi nabi mendingan eh lho beras sak kilo pek. Oh nang masih sak pintal. Kan keren wae. Nah kau misalnya piye sak pintal. Ini kau sak pintal di jenengan. Tunggu masih rongtong, kan ini Nah itu fukuhak terakhir itu pakai yang fatwa hadis. Kayu sedekah maka na anduri. Bilang api-api kau itu yang kamu masih lebih. Dan itu juga dilakukan Nabi untuk istri-istri. Jadi Nabi itu punya tanah fadak, tanah khoibar, yang penghasilannya itu digodar setahun puluhan. Sehingga istri-istrinya Nabi sudah tetap bisa sodako karena penghasilannya lebih. Itu yang dipakai ulama-ulama. Tapi Nabi punya sisi pribadi yang pribadi betul, tidak untuk istrinya, tidak untuk siapa-siapa makam yang seperti tadi di kolong puluh anulis ngeroso ada di itu benar-benar makam yang khasnya Rasulullah sebagai orang top Paham ya? Dan itu tidak ditasrekkan cara bahasa saya tidak dimasifkan, tidak digeneralkan untuk semua umatnya melakukan jadi melakukan itu ya kuru Wes kuru geremeng, Nak puru nih, rapopo apa kan gremenge. Akhirnya untuk ganjaran tirakat tapi untuk dosa gue sakit mangan war degekan lah gue katok ngono bang gremeng. Wes oh, rai-rai rawali engkek. Biasa wae itu Ya clear ya, jadi kafe itu anut konstitusi ilmu, nopo? Konstitusi. Iya. Ane nasibnya jadi kok kula jamaah sama lagi ora seru. Terus seragam kan seru, kan kotor. menaik ke seragam partai politik gua apa? Dawa keren. Dawa keren. Jadi seragam wis partene pangeran iki sebuah. Tapi ora buat sing ekstrim. Tangkep kok. Hmm. Wal makolatu asalisa wal salah sunte makola sing ketiga lan ketiga puluh an badil hukama itu setengah sangking ahli dewi. Yastabilu bakal madep ibnu ibnu Adamu Yastabilu bakal menghadapi sopo ibnu Adama anak Adam arba'an wahabatin ing papat piro-piro sesuatu sing alam. Wa ya tainu habat iku alati perkara bidominun tahliku kang alano polati Ibnu Adam pasti akan dikalahkan oleh empat hal. Wis samlete kaya apa? Presiden, pejabat, orang kaya, kiai, semuanya akan dikalahkan empat hal ini. Yanta ibu bakal jabuk. Yanta ibu bakal jubuk. Ya khudu tegese jubuk bil kohri klan maksa sapa malakul maut. Sapa malaikat mati ruhahu ing ruhe Ibnu Adam. Gelem ra gelem nek mati ya cukup mati. Wa anta ibu lan jupuk sapa al satu ahli waris di fatahatin lan berapa fatah kabeh wau ya fathah roh fathah sa jamu waris malahu ing dunyane pada mau Kowe zaman urip be anak medhit ono sepeda motor ra oleh jono kono ini bareng ke mati tetep wae anakmu. Gelem ra gelem? Gelem ra ibu lan bakal mangan apa adudu apa cacing sismau ing sisine wong fil kubri dalam kubur. Wa anta ibulan bakal nuntut sapa al husama pira-pira musom didomen ko ha fa fathin jamu khosimin wa mutai husama iku man wong lahum kang tetep diman al hakku hak alaman ing atase wong dolama kang dolimi sapa man mung husama ya malin amwali sebab duduk dunyane wong akeh obi ya bin sebab ngrasani wong akeh obi dur bin lan mukul wong akeh matan lan pamane obi dalil kelawan yane mengkono-mengkono kabeh yane mengkono-mengkono kabeh manane semua orang pasti dituntut orang yang pernah digali dalimi. Mendalimi orang lain itu bisa ngambil hartanya atau pernah ngerasani atau pernah mukul atau pernah bikin fit. Nah, nah zaman saya juga kayak hoax ini itu juga mendalimi orang lain. Nanti para kusoma anda, musuh-musuh anda juga amal yang amal Jadi nanti sebagian kebaikan kita pasti diambil orang-orang yang pernah kita doli. Iku wae nak kita di amal ape ingkang alamun ono iku lahu gede wong apa amalun amal solihon kang soleh. Jadi kalau orang baik kok pernah ngerasani orang, nanti kebaikan dia diberikan yang pernah dirasani. Tapi kalau orang yang ngerasani dhewe ra keapian, eleke sing dirasani ditimpakan sama sing ngerasani. Jadi kok dianggap biasa dan berat. saja nih nak nyalon presiden. Wah, sih. Bar ana dosa beruang Ber nanti kau yang koyo tapi salahnya kadang malah ngelawan fitnah. Akhirnya sahabat satu-satu. <laughs> Jadi enak. Dia nak ben jadi soleh, nyalon bupati bantu. Oh, baru tak angkat jadi wali. Mesti kan sing berita fitnah kan wae. Wah, itu juga tentang mesti ra mimpin. <laughs> Nah, itu berarti ajaran kita. apa? Sekolah ini di. kok apa? Jadi bupati. Ganjaran dulu. Wah, wow, semuanya mati Apa <laughs> nyalok apa? Bupati ganjaran tahu. Iya. Jajal ya, jajal ya. Ya Mustafa aja ya calon bupati. Ya, ya enggak tetap ada tiga apa-apa, tapi jadi wali wis mergo. Ganjaran ya, pemenang gambar gambaran tempatan yang di orang sing nyulek pripati. Wah, ganjaran tuh yakin ya. Ya jajal ya. Oke oke. Ya ya. Enggak. Sing nyata aku beda leman gambar. Tak kira tak gambaran. Tapi dari ini wali. Kabar nah, iku ra wali kebangetan ya. Mergo mau wong dirasani wong ya ganjaran sing rasani tiga no kue. Anak sing rasani kue wali gede, wong soleh, wah ki ganjaran, tiga no kue. Terus nak wong iku nggak malah ape elek, tiga no wong Langsung wali kan mesti. Iya. Aku kuatir ngerasani kabeh. Sembelih sing ngerasani wong pengen mati pola. Jadi mesti kuwi. Jadi kue ya bebo nunak nuno, wong mangkal ta mangkal. Nak pengen sing rasane tambah ke juberem tambah itu ayu. Oh. Daya <laughs> niki saya jebule. Oh tambah aja, tambah cepet tuh ganjaran. Yo iya iya kok dipertimbang. Yo udah keberatan urunan ya urunan. Tapi nak bariku rasa diwali tak pelitos tenang. Terus entah pamflet akeh. Ya jelas ya, jadi ya wah hukumnya uang udah ya, jadi uang nak dirasani uang ya kebaikannya yang ngerasani dikasihkan yang yang dirasani. Kalau yang ngerasani ganti kebaikan, keburukan sing dirasani dibebankan ya, sing ngerasani. saya kira sing ngerasani kayak Mustafa ini kan sidik kan. Nangpen masif ya, nyala nopo. Ya, aku bener kan gak mungkin, di IJ gak mungkin mau, gak iso mau, istimewa gak iso. Presiden malah iso. Bisa anak presiden malah. Jadi wong Jogja kok aneh nyalon gubernur ra iso nyalon presiden. Presiden keduren bupati bupati. Ditomo ta ambek KPU. Bareng tes kesehatan wah ini sudah lemah. Oh silah jawab dari siapa? Dia tabire wayan tahibul kusoma. oke bi akhdi amwalihim au bi iyabihim ya mana ini au bi durbihim masalan au bi wiri. Orang-orang yang pernah ngerasani itu akan dituntut yang pernah dijual dizalimi iku amale amale wong hingga orang lamun yang lagu gede wong wong sing ini atau sing ini, apa amal amal salihun saleh. Wa ila kono ora kumila moko den tanggungno alihi ing atase wong sing ngrasani atau sing ini, apa buhum dosane wong ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,